Tayyib bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada bab baru tentang kitab Damil Hudub wal Haqdi wal Hasad. Tayyib ikra ya akhana. Aslah. علم حيث قال خلقتني من نار وخلقته من دين والهرب فإن سعن الدين سكون السكون والوقار وسعن النار التلاذي والاستعانة والحركة والاضطراب ومن ناتج ومن نتائج الغدم الحقد والحسد ومما يدل على دم الغدم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني قال لا تقدم فردنا عليه مرارا وقال لا تقدم وفي حديث آخر أن عمر بن أسر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبعدني من غضب من غضب الله تعالى فقال لا أغضب وفي المتفق عليه وفي المتفق عليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السبيل بالسرعة إنما السبيل الذي يملك نفسه إلى الغضب فالإكرمة رضي الله عنه في قوله تعالى والسيد محسورة على عمران قال السيد الذي يملك نفسه إلى الغضب ولا يغلبه غضبه وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا فقال لا تكذب فإن الشيطان أقدر ما يملك ما يكون على ابن آدم حين يكذب فرد الغضب بالكذب بالكذب بالكذب بالكذب فسكنه بالتؤادة فإياك والأجل فإنك إذا أجلت أخطأت حظك فكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا ولا تكن جبارا عنيدا طيب <clears throat> Jazakallah khairan tentang pembahasan celaan marah dan juga al-haqad wal hasad dengki ya iri dengki pembahasan tentang celaan masalah marah masalah iri masalah dengki dan juga bagaimana sebuah hakikat marah ini akan dibahas oleh mu'alif Qala mu'alif rahmatullahi alaihi i'lam anallahu ghadaba sukratun minan nar Ketahuilah bahwasanya marah itu adalah suklah yakni apa suklah Hah? nyalaan dari api neraka bara ini ya bara yang panas dari api neraka wa annal insana yunza'u fihi indal hadab dan sesungguhnya manusia tertarik ya, ditarik di dalamnya ke dalam panas tersebut yakni ketika adanya suatu kemarahan. Dan nah, ini araqa ila syaitan lain yang berarti kata beliau yang tersusupi kepada syaitan yang terlaknat ini ketika dia lagi marah. Hai suqala khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari di mana Allah berfirman tentang ya tentang syaitan. Khalaqtani engkau ya Allah ciptakan saya dari neraka dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Nah ini, ini kesombongan ya iblis syaitan al-lain yang terlaknat tentang penciptaan penciptaan syaitan dari api ya dari api kemudian manusia dari tanah yang mana syaitan iblis al-lain merasa dirinya mulia ya dari api tanah lebih rendah daripada api ini nam yakni nilaian penilaian iblis syaitan alain tapi sungguhnya bahwasanya fa inna sya'natin sesungguhnya keadaan tanah ini ya ini keterangan beliau para ulama bagaimana menjelaskan tentang tanah dan api keberadaan tanah dan api bahwasanya keadaan tanah itu adalah as sukunu wal waqar diam dan tenang. Ini sifatnya keadaan tanah. Kemudian wasa'an nar taladhi wal isti'al wal harakah wal itirab. Dan sifatnya api itu adalah yakni membara dan juga menyala ya ini panas membara menyala wal harakah dan bergerak wal ittirab yakni ke sana kemari api ya sifatnya bergerak ya gonjang-ganjing kena angin ke sana ke, kena angin ke arah timur ikut ke timur ke barat ikut ke timur ini namanya al al ittirab nah ini ini sifat api berbeda dengan tanah maka keadaannya adalah diam tenang lembut dan sebagainya sehingga para ulama menjelaskan tentang keutamaan ya tanah atau ataupun api mana yang lebih utama, maka yang baik adalah tanah tersebut bukan penilaian iblis, syaitan, lain yang terkutuk yang dia menilai bahwasanya api lebih mulia. Wa min ijil hodob dan diantara hasil apa adanya suatu marah adalah al-hikdu wal hasad dan nah, ini hasil adanya suatu kemarahan yakni akan muncul sifat yakni iri dengki. Nah, ini dengki akan muncul ya iri sifat irinya akan muncul pada orang tersebut ketika dia marah. Wa mimma yadullu ala dambil hadabi adalah qaulun Nabi SAW lirrajul alladhi qala lahu yaitu enam sabda Nabi kita Muhammad SAW usapan beliau kepada seorang laki-laki tak kala laki-laki ini bertanya meminta satu nasihat kepadanya oh sini nasihat kepada saya ini meminta ya supaya dinasehati laki-laki tersebut kemudian Beliau mengatakan la taktub. Jangan engkau marah. pada alaihi miraran diulang-ulang ya. La taktub la taktub la taktub beberapa beberapa kali. Ini <clears throat> nasihat beliau ketika ada seorang ya laki-laki bertanya meminta nasihat, maka jangan cepat marah, jangan marah, jangan marah terus diulang oleh beliau. Jika kita mendengar hadis tersebut enggak aneh, enggak apa, enggak banyak penjelasan. fi hadisin ahor dan juga dalam hadis yang lain anna ibnu Amr radhu anhu bahwasanya ibnu Amr radhu anhu sa'ala Nabi saw alaihi wasallam yubiduni min hudubillah azza wa jalla beliau nam bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Mada yub'iduni? Apa yang membuat yakni yang menjauhkan saya dari kemarahan Allah Ta'ala ini permintaan ya bertanya seorang apa sahabat Ibnu Amr kepada Nabi kita Muhammad SAW gerangan apa yang bisa menjauhi saya dari marahnya Allah Ta'ala maka beliau menjawab qala la takdub. Jangan kalian marah. Nah ini. Wa fil muttafaq alaihi min hadis Abu Hurairah anhu dan juga dalam hadisnya muttafaq alaih min hadis Abu Hurairah beliau mengatakan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa sadidu bi Inna masajidul ladzi yamliku nafsahu indal hudur. Nah ini. Bukhari wa Muslim. <clears throat> Beliau bersabda bukanlah ya yani orang yang kuat yang sesungguhnya itu orang yang bisa mengalahkan lawan gulatnya. Ini bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya itu seorang yang bisa mengalahkan lawan gulatnya Inna masajidul ladzi yamliku nafsu binjal hudub. Tapi sungguhnya orang-orang yang dia kuat yang sebenarnya itu adalah yang dia bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Nah, ini ini hakikat ya orang yang kuat yang sebenarnya. Nah, bukan orang-orang yang apa badannya besar, kemudian otot-ototnya juga besar, tenaganya besar, kelihatannya badannya besar tapi ternyata ringkih. 6. Yang kuat yang sebenarnya adalah orang-orang yang dia bisa menahan, bisa menguasai ketika dia marah. Dan ini sangat jarang, ya sangat sulit ketika seorang dia marah itu biasanya akan berbuat begini dan begitu. Melampaui batas. 6. Piring kadang dilempar, ya, gelas kadang dilempar pecah, kemudian nendang juga tidak terkendali. Nah ini, ini namanya ya ini marah susah untuk dikendalikan dan ketika dia bisa mengendalikan, bisa menguasai dirinya dari kemarahannya, sungguh dia orang yang kuat yang sebenarnya. Wan Ikrimah dan juga dari Ikrimah fi qalihi ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah taala wa hasura maka beliau menerangkan Qala as-sayyidul ladhi yamliku nafsahu indal hadab wala yaklibuhu hadabuhu. <clears throat> Beliau menafsirkan tentang ayat tersebut as-sayyidul ladhi yaitu orang yang dia bisa memiliki menguasai dirinya bisa mengendalikan nam dirinya ketika muncul rasa marah ini as-sayyid mahsura wala yaklibuhu hadabuhu dan kemarahannya tidak bisa menguasainya Nah ini kemarahannya tidak bisa menguasainya. Kita ya manusia sering marah ya ketika dipancing mungkin oleh anak kita marah oleh santri kita oleh teman-teman kita ini kadang kemarahan kita menguasai kita kita nggak bisa menguasai diri kita sehingga ya ketika menghajar ketika memukul memberi suatu ikop. nah ini sampai berlebih lebihan Wa an annal Dulkornain. Dan diriwayatkan nam pada kami ini bentuk majhul ya bukan bentuk maklum kami meriwayatkan bukan tapi diriwayatkan pada kami bahwasanya Dulkornain. siapa Dulkornain di sini ah beliau bertemu dengan malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Nah, Dul kornain, Ini yang saya ketahui beliau seorang raja ya. Kata Mujahid ada empat raja yang menguasai alam semesta dari ujung barat sampai ujung timur dua orang kafir, dua orang muslim. Dua orang kafir adalah Raja Namrud bin Kan'an. Ini Namrud, orang kafir yang matinya disebabkan yang sangat sepele dengan seekor lalat yang masuk pada hidungnya. Diserang kerajaannya karena nggak mau beriman ya sampai dinasehati oleh para malaikat datang padanya untuk tunduk beriman dengan Allah nggak mau dengan kesombongannya dengan kerajaannya nah ini Namrud yang kedua raja uh Tanasor ini juga seorang yang kafir menguasai dari ujung barat sampai ujung timur alam semesta dikuasai oleh dia dua muslim Siapa? Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman. Dan yang keempat adalah Dul Kornain. Nah ini, ini beliau. Yang saya ketahui tentang beliau siapa? Beliau seorang raja yang menguasai dari ujung barat sampai ujung timur. Lakiya malakan malaikah bertemu ya dengan malaikat dari malaikat-malaikat Fakola maka Dulkornain ya meminta kepadanya alimni ajarkan kepada saya sebuah ilmu ilman asdadu bihi imanan wa yakinan sebuah ilmu yang mana bisa menambahkan kepada saya sebuah keimanan dan juga akan menambah kepada saya sebuah keyakinan ini permintaan Dzulkarnain kepada malaikat maka beliau menjawab ya malaikat menjawab la tagdzub Jangan kalian marah. Wahai Dul Dzulkarnain. Fa inna syaitan akdara ma yakunu ala ibni Adam hina yakdub. Karena sesungguhnya syaitan dia akan mampu yang bisa menguasai atas Bani Adam ketika muncul suatu kemarahan. Dan ini apa? Ilmu malaikat diajarkan kepada Dzulkarnain untuk jangan marah. Karena suatu kemarahan ini sangat mudah bagi setan untuk menguasai orang tersebut. Nah, walaupun mungkin seorang alim, ya seorang ulama yang dia pandai dalam ilmu, ya hafal hadis-hadis, hafal ayat-ayat, tapi ketika dia marah kemudian terkuasai dengan kemarahannya, maka setan menguasainya. Setan menguasainya dan akan dia akan ngomong dengan ya ngomong-ngomong yang kasar, jorok dan sebagainya. Atau mungkin mukul, nendang yang melampaui batas. Padahal seorang yang berilmu. Atau mungkin seorang guru, seorang mudaris ataupun mudarisat. Nah ini, ketika kemarahan menguasai dirinya, maka ilmunya tidak terkontrol. Ya, karena telah disusupi oleh syaitan, kemarahan telah menguasai pada dirinya farudda al-hudba bil udumi bil kudimi maka tahanlah tolaklah kemarahan tersebut tahan dengan cara apa kudim yakni diam sukut jangan ngomong ketika dia marah karena kalau berbicara nanti bicaranya kesana kemari ucapan-ucapan yang melampaui batas. Dan juga tahan tangannya, tahan kakinya. Jangan sampai tangannya mukul, jangan sampai tangannya nendang ke sana kemari, ditahan. Ini kata malaikat. Wasakinhu bil tuaddah dan tenangkanlah kemarahan tersebut dengan cara pelan-pelan. Nah ini. Wa iyyaka al ajalah dan hati-hati kalian dari sifat tergesa-gesa. Fa innaka idza ajilta ahtaqta hadduka. Maka sungguhnya apabila engkau tergesa-gesa, sungguh enam engkau telah berbuat salah terhadap bagianmu. Wa kun sahlan layyinan lil qaribi wal ba'idi. Dan jadikanlah sifat yakni suatu kemudahan dengan dan juga cara lemah lembut kepada koribnya yakni orang-orang dekat dengannya dan juga orang-orang yang jauh dengannya. Walatakun takun ani dan Jangan kalian menjadi orang-orang yang apa jebar orang-orang yang dia keras dan juga ani dan orang-orang yang suka membangkang. Dan nah, ini ini wasiat ya malaikat ajaran ilmu malaikat kepada Dzulkarnain tentang masalah marah. Baik. Wa alam bisawab. إلى هنا يا إخوان تفضلوا حفظكم الله